Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah atau terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Al-Imam Al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya, asahul asanid. Sanad-sanad yang paling sahih. Jadi sekarang penyebutan mengenai sanad itu kan banyak. Sanat itu banyak. Nah, ini penyebutan mengenai sanat-sanat yang paling sahih. Ini nanti nisbi bentuknya. Maksudnya bagaimana? Dia paling sahih menurut ini. Itu loh, ya? Dia paling sahih nah pada pembahasan ini misalkan. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, seperti contohnya barakallahu fikum, sanat yang paling sahih mengenai penyebutan keutamaan ayam jago adalah sanat yang hadisnya sudah kita hafal semuanya yang lafadznya la tasubuddik fa innahu yuqidul salat tapi itu yang paling sahih. Ada juga yang satunya, yang sahih juga mengenai apa? Idza sami'tum eh, siyahad hadid fas'alullaha min fadlih. Fa innahu na barakallahu fikum ra'a malakan. Paham ya? Artinya apa? Apabila kalian mendengar ayam jago ber berapa? Berkokok, maka mintalah keutamaan dari Allah taala karena sungguhnya dia melihat malaikat. Paham ya? Wa idza sami'tum na barakallahu fikum nabahal kalb au eh na'am barakallahu fikum himar apa maknanya itu. Naam fata'awadhu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitanan. Atau kama qala sallallahu Artinya apa? Apabila kalian mendengar gonggongan anjing atau suara himar, apa himar? Ledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Taala karena dia melihat setan. Jadi biasanya kalau antum dengar suara anjing kapan biasanya? Pertengahan malam, ya enggak? Pertengahan malam ya di kemungkinan besar melihat setan itu loh. Paham ya? Tapi kalau pagi sebelum subuh itu jarang sekali mendengar suara gonggongan anjing. Biasanya yang kita dengar ya suara ayam ber berkokok yaitu jago misalkan. Nah, jadi itu seperti itu terkadang dijumpai. Maksudnya bagaimana? Sanad yang paling sahih dalam masalah ini ini gitu loh. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa tahqiqu dan yang benar annahu la yuhkam bi isnadin mu'ayyanin bi kauni asahul asanid bahwasanya tidak bisa dihukumi pada sanad tertentu bahwasanya sanad tersebut adalah sanad yang paling sahih wa man yuhkam lahu bidzalika binisbati ila sahabi awil baladi awil maudhu'i hanya saja bisa dihukumi sanad tersebut dikatakan paling sahih itu dinisbahkan kepada sahabat atau negeri atau maudhu' maudhu' itu pembahasannya seperti yang anda sebutkan tadi sanad yang paling sahih yang membahas masalah ayam jago nah, gitu loh. Berarti yang dilihat pembahasannya itu. Kan banyak sanadnya. Tapi ternyata yang paling sahih hadisnya masalah itu misalkan. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Fayuqal asahu asanid Abi Bakrin. Nah, ayo. Kita katakan sanad-sanad yang paling sahih ya, yang sampai kepada Abu Bakar. Nah, gitu. Disebutkan ini ini ini. Itu contohnya jenis bahkan itu. Asahu asanid ahli Hijaz nah, ini. Ini nisbah semua, nisbah enggak nih? Dinisbahkan. Sanad yang paling sahih penduduk Hijaz. Asahu asanid hadis nuzul. Sanad yang paling sahih mengenai hadis nuzul. Nuzul tentang apa? Nuzul apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiikum. Waqad dzakaru asahal asanid binisbati ila sahabah faminha. Ayo, naam. Dan sungguh mereka menyebutkan bahwasannya sanad-sanad yang paling sahih dinisbahkan kepada sahabat di antaranya ini perhatikan Bapak ini. Ini dinisbahkan kepada sahabat. Asahul asanid ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah ini. Sanad yang paling sahih sampai kepada Abu Hurairah ini sanad Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, ya kan? An Sa'id bin Musayyib. Nah, ini termasuk kibarutabiin tabi'in. An Abi Hurairah disebutkan dalam terjemahnya itu laalan, kalau tidak salah ini menantuan ini ya Sa'id bin Sayyid dengan Abu Hurairah itu menantu dengan mertuanya paham ya nah kalau tidak salah putrinya Abu Hurairah dinikahi oleh Sa'id bin Sayyid ini nanti cek lagi apakah na'am barakallahu fikum ya, kalau tidak salah seperti itu nanti dilihat lagi ya yang jelas na'am ada kekeluargaan antara Sa'id bin Sayyid dengan Abu Hurairah tersebut paham dengar nah, nanti kita lihat Wa asahul asanid ila ila ila Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Perhatikan ini. Dan sanad yang paling sahih yang sampai kepada Abdullah bin Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Urut-urutan sanadnya itu. Haddatsana Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Apa saya salah ya? Jadi itu yang paling awal yang paling sahih. Jadi setelah Malik Nafi'. Kenapa Nafi'? Karena Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Apa itu maula? Eh? Eh, mantan budak, semula budak dimerdekakan. Karena itu maulah. Yang merdekakan ya tuannya Ibnu Umar. Paham ya? Jadi seperti itu perlu perhatikan ya. Seperti maulah Aisyah, berarti pernah menjadi budaknya Aisyah dimerdekakan. Paham maksudnya ya? Jadi jangan oh, maulah itu maulah. Nah, ingat-ingat, maulah itu mantan budak tadi itu. Semula budaknya dimerdekakan tuannya namanya apa? Maulah. Ingat-ingat ini ya. Nah. Zamannya mawali. Zamannya apa? mawali itu jangan sampai keliru. Wa asahul asnanid ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sanad yang paling sahih yang sampai silsilahnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Malik an Zuhri an Anas. Malik siapa ini? Malik bin Anas an Zuhri an Anas bin Malik. Ini yang paling sahih. Wa asahul asanid ila Aisyah radhiyallahu anha. Ini sanad yang paling sahih yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha kalau dalam masalah hadis ini ya. Hisham ibn Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah. Mafhum salah ya? Mafhum Abdurrahman? Ayo. Wa asahul asanid ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sanad yang paling sahih yang sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utsbah an Ibn Abbas. Mafhum salah ya urut-urutannya? Wa asahul asanid ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Dinar an Jabir. Ini urut-urutannya. Sufyan Ibnu Uyainah, nah barakallahu fikum an Amr bin Dinar an Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, mafhum insyaallah ya? Wa amma wa Amr bin Shu'aib an Nabihi an jaddih. Nah, perhatian ini penting kadang antum jumpai seperti ini mungkin kadang kalau belum tahu bingung. Siapa jadd ini? Siapa anunya? Kakeknya itu siapa kakeknya? Kan biasa an Amr bin Shu'aib an Nabihi an jaddih. Dia sama situ tak. Jaddih siapa maksudnya? Abdullah bin Amr bin As. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Ada pun riwayat Amr bin Su'aib dari bapaknya itu Su'aib, dari pam, dari jad dari kakeknya, ai nam jadda abihi Su'aib. Maksudnya apa? Kakeknya na barakallahu fikum, eh, kakek bapaknya Su'aib. Ya, maksudnya kakek bapaknya di Su'aib. Wa Abdullah bin Amr bin As. maaf salah ya? Ya, wa nam Abdullah bin Amr bin As. Na barakallahu fikum itu enam urut-urutannya dari Amr bin Su'aib berarti setelah itu apa? dari Amr Amr dari Su'aib Su'aib ke Abdullah bin Amr As berarti kan kakaknya paham ya? berarti Amr itu apanya berarti? Amr cucunya Su'aib eh? anak siapa? Anaknya Abdullah bin Amr, ya kan? Seperti itu. Fa balagha ba'dhum hatta hatta ja'alahu min ashal asanid. Maka sebagian mereka menjadikan bahwasanya barakallahu fikum menyampaikan bahwasannya menjadikan bahwasannya ini termasuk syarat yang paling sahih. Wa raddaha ba'dhum bi anna Syuaiban lam yudrik jaddahu fayakunu munqati'an. Sebagian mereka bantah bahwasanya Syuaib itu enggak pernah berjumpa dengan kakeknya. Berarti ini mengkotek terputus, tapi ini lemah. Ingat-ingat ya, dihindari pengucapan yang keliru. Sebagian ikhwah kita sudah terlanjur keliru. Yuk pergi ke masjid yuk. Pergi ke jid katanya. Sama jiddah ini keliru. Jad sama jaddah yang benar. Sebagian ikhwah banyak yang keliru ya mungkin karena sudah terlanjur keliru ya. Jadi manggilnya eh, ini siapa ini? Ini ini jidnya katanya. Jid wal istihad. Paham ya? Nah, jadi beda. Jid wal istihad ini jad wa jaddah. Jad itu kakek, jaddah itu apa? Nenek. Jangan liru ya. Ini siapa ini? Ini jiddahnya katanya. Ini siapa? Ini jidnya. Jad wa jaddah itu yang benar. Naam. Allahu musta'an. rajih yang kuat, pendapat yang kuat, annaha sahihatun maqbulah wa maqbulatun. Pendapat yang kuat bahwasanya na barakallahu fikum sahihah wa maqbulah. Diterima dan juga apa? sahih. Qala al-Bukhari berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah ra'aitu Ahmad bin Hanbal wa Ali bin al-Madini wa Ishaq bin Rahawayh wa Abu Ubaid wa amat ashabina yahtajjuna bi hadisi Amr bin Shu'aib an Nabi al jadd Aku melihat Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Madini na barakallahu fikum yang beliau dikelari dengan apa Ali bin Madini Apa gelarnya Abdurrahman? hayatul wadi. Wah, oh, ya. ya ular padang pasir atau ular lembah. Nah, kalau fiikum seperti itu. Itu gelarnya ya. Hayatul wadi. Nah. Kemudian kalau tidak salah juga ini kan yang mengucapkan eh, Baitun Khalis sanadun Ali, Ali bin Madini kan. Baitun Khalis sanadun Ali. Tanya, apa yang paling kau cintai? Baitun Khalis sanadun Ali. Rumah kosong tapi sanadnya tinggi. Jadi dia masa lebih senang kalau sanadnya lebih tinggi walaupun rumah kosong itu loh maksudnya ya, walaupun nggak kaya tapi yang penting syaratnya tinggi gitu. Kemudian berikutnya barakallahu fiqum mereka semuanya yahtajjuna bi hadis Amr bin Shu'aib an Nabi an Jaddih. Mereka semuanya berhujjah dengan hadisnya Amr bin Shu'aib an Nabi an Jaddih, maksudnya an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ma tarakahu ahadu minal muslimin, enggak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkannya. Qala al-Bukhari minan nas ba'dahum. Bahkan ya, dari kalangan manusia setelahnya setelah mereka itu enggak ada yang meninggalkan. Maksudnya enggak ada yang meninggalkan hadisnya ini. Wa amma radduha bi anna Syuaiban lam yudrik jaddahu mardudun. Adapun bantahannya yang mengatakan bahwasannya bahwasannya Shu'aib ini enggak pernah jumpa dengan apa? Dengan kakeknya. Nah, barakallahu fikum. Apa? Bi annahu qasabata sama'a Shu'aib min jaddihi Abdullah. Bahwasannya apa? Sungguh telah tetap ya, sahih bahwasannya apa? Shu'aib mendengar dari kakaknya yaitu Abdullah. Apa maksudnya ya? Amr bin Shu'aib an Abi. Ah, wajadi eh, na'am barakallahu fikum. Falaysa fi inqita'un hina idin maka tidak ada keterputusan sama sekali. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'immatul Islam wa jumhurul ulama yahtajjuna bi hadits Amr bin Shu'aib idza sahhan naqlu ilaihi. Paham itu maksudnya ya? Jumhur ulama, mayoritas para ulama dan para imam kaum muslimin mereka berhujjah menjadikan dalil hadisnya Amr bin Shu'aib apabila benar penukilannya. Maksudnya kalau hadisnya sahih diambil hujjah. Maaf insyaallah ya. Adapun berikutnya insyaallah mengenai musalsal itu kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena musalsal ini termasuk pembahasan yang bisa dikatakan bagus sekali. Jadi musalsal nanti macam-macam. Musalsal ada musalsal yang istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum sahih, ada yang dhaif. Musalsalnya contohnya, nah satu orang perawi itu masing-masing perawi meriwayatkan sama semua. Sama semuanya. Misalkan ana ngomong eh nah guruku telah menceritakan kepadaku dalam keadaan senyum. Nah, senyum. Itu nanti yang berikutnya yang meriwayatkan juga ngomong itu. Guruku telah meriwayatkan kepadaku dalam keadaan senyum. Dia senyum juga. Sampai yang terakhir dia senyum, senyum semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau